Banyak ulama berbicara tentang fikih badan, ya berupa sholat, zakat, puasa, haji, ya dan hukum-hukum fikih yang lainnya. Namun ya terkadang kita lihat uh, sedikit atau tidak terlalu banyak pembahasan tentang masalah fikih hati. Padahal fikih hati jauh lebih apa namanya kita hendaknya kita pahami Kenapa demikian? Karena asal iman itu di hati. Kekhusyuan itu di hati. Takut, benci, cinta, tawakal, yang merupakan amalan-amalan hati yang itu merupakan pokok-pokok iman, itu adalah tempatnya di hati. Bahkan asal daripada perbuatan apa namanya eh, badan itu adalah perbuatan hati. Di saat hati itu <clears throat> Eh, dipenuhi dengan iman, Islam, cinta kepada ketaatan, ia akan berbuat taat. Tapi ketika hati itu dipenuhi dengan kegelapan, maksiat, dia akan berat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya akhi azakumullah wa ayakum. Ya, perbuatan-perbuatan manusia sering kali didasarkan kepada hati. Ya, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah ini. Banyak manusia tidak mengetahui bagaimana menghadapi fitnah. Kenapa? Karena hatinya yang kosong dari makanan yaitu ilmu. Hatinya tidak diterangi dengan cahaya ya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara menuntut ilmu itu adalah merupakan makanan hati. Sehingga ya akhi azakumullah ya <clears throat> untuk menyikapi fitnah-fitnah ini seringkali ya Eh, hati kita gelap melihatnya. Atau terkadang ada orang yang banyak mem memahami ataupun mengetahui ilmu yang banyak. Ya, dia tahu hukum ini, dia tahu hukum ini, dia tahu tahu hukum itu. Tapi ternyata ya terkadang dia malas untuk mengamalkan semuanya itu. Kenapa? Inilah akibat daripada kurangnya fikih hati. Ya, dia tidak pernah mengintrospeksi dan membersihkan hatinya ya memperkuat keimanan-keimanan di, di dadanya agar uh, ilmu itu berbuah menjadi amal. Kita terkadang banyak introspeksi tentang amal tapi kurang introspeksi tentang hati. Apakah di dalam hati kita ada penyakitnya ataukah tidak? Apakah di dalam hati kita ada kesombongan? Apakah di dalam hati kita ada rasa ujub, ya berbangga diri? Adakah di hati kita ria berharap pujian manusia? adakah di hati kita ya mencintai dunia melebihi daripada mencintai akhirat? kita seringkali tidak pernah terpikir itu semuanya. Padahal ya akhi, seseorang semakin memahami hatinya, semakin akan berbuah amal. Seseorang semakin memahami hatinya, semakin ia akan ikhlas di dalam amal, semakin ia akan tawadhu semakin ia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya buku ini memang sangat penting sekali ya untuk kita pahami, untuk kita pelajari terlebih yang berhubungan dengan masalah hati ini. Di mana Allah menggantungkan keselamatan kita pada hari kiamat nanti dengan keselamatan hati kita. Allah Ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Ya pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang, kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari mengagungkan selain Allah. Selamat dari ya uh, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kecuali orang yang datang dan membawa hati yang selamat. Berarti keselamatan kita dalam kehidupan akhirat tergantung akan keselamatan hati kita. Maka betapa pentingnya akhi, ya kita memikirkan, mengintrospeksi dan memahami tentang hakikat hati itu. Agar kemudian ya kita pun apa namanya betul-betul bisa istiqomah di atas jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. <coughs> Syekh Tuwaijiri yang menulis buku ini berkata memberikan mukaddimahnya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqal khalqa ibadati. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi. Menciptakan makhluk ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Wala yumkin li ahadin an ya'budallah ala al-wajhi sahih alladhi yurdih illa ba'da ma'rifati rabbih azza wa jalla. Dan tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah ya dengan cara yang benar ya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin akhi beribadah kepada Allah dengan benar. Salat kita tidak mungkin khusyuk kalau kita tidak mengenal Allah. Ya, percumalah diadakan seminar-seminar tentang bagaimana khusyuk dalam salat kalau kita tidak mengenal Allah. Kalau, kalau hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah bila hati kita tidak ada rasa cinta kepada Allah. Ya, tidak pula ada harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat khusyuk itu berasal dari ketakutan, rasa takut kepada Allah yang kuat. Sehingga kemudian kita pun khusyuk. Khusyuk itu berasal daripada apa pengagungan hati kita kepada Allah dan keyakinan bahwa Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Dia Maha Besar. Ya, sehingga pada waktu itu ketika kita sholat kita menjadi khusyuk Iya, itu semua berasal dari hati, akhi ya, azakumullah wa iyakum. Maka tidak mungkin kehusuan itu akan muncul apabila kita tidak mengenal Allah. Makanya orang-orang yang sholatnya cepat bagaikan orang yang ya hendak pergi kemana. Bagaikan ia berdiri atas bara api. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak lagi merasakan kenikmatan beri bermunajat kepada Allah. Ia tidak ingin lagi berlama, berlama-lama untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya tidak mengenal Allah Rabbul Izzah wal Jalalah. Itu akibat daripada kurangnya ia mengenal Allah. Wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatih. Terlebih juga mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena dengan mengenal namanya, mengenal sifatnya, dari situlah kita akan mengetahui tentang hakikat apa yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya wa ma'rifatu dinihi wa syar'ih juga mengenal agama dan syariatnya wa ma'rifatu thawabihi wa iqabihi wa ma'rifati thawabihi wa iqabihi juga mengenal tentang pahala dan siksanya nah apabila kita mengenal itu semua kita akan beribadah kepada Allah dengan cara yang benar insyaallah dengan cara yang Allah ridhai. ya inna tauhid wal iman wal ibadah wat ta'ah Azamu hukukillahi ala ibadi. Sesungguhnya tauhid dan iman. Tauhid itu artinya memper, mem, mem, apa namanya? Ya, Mem, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Sesungguhnya tauhid dan iman, ibadah dan ketaatan adalah merupakan sebesar-besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Karena Allah yang menciptakan manusia, akhirnya. Allah yang memberikan berbagai macam nikmat kepada hamba-hambanya. Maka Allah satu-satunya zat yang berhak untuk di, disembah, untuk diibadahi. Maka apabila ada seorang hamba yang ternyata beribadah kepada selain Allah, sungguh orang ini kurang ajar kepada Allah. Sungguh ia tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fayambagi tadhkiruhum daiman bihadzal haqqi jami'a. Liyu'adduhu li rabbihim jami'a maka hendaknya kita selalu mengingatkan hak ini ya kepada manusia. Hai manusia, kalian tuh hamba Allah. Kalian punya hak yang harus kalian lakukan kepada Rob kalian untuk menaatinya, untuk beribadah kepadanya, untuk menjauhi larangannya. Kita hidup di dunia, ya, tidak hidup di dunia ini sia-sia. Allah mengatakan, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Allah mengatakan dalam surat ya eh, Al-Mu'minun, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jangan kita kira akhir kita hidup di dunia tidak akan dibangkitkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jangan kita kira ya akhir bahwa kita hidup di dunia bagikan binatang ternak. Tidak. Allah menciptakan kita untuk suatu tujuan yang agung yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna a'dha' al-insan la tataharrak illa biwujudi ruhi. فكذلك هذا الكون وما فيه لا يتحرك إلا بأمر الله سبحانه. Sebagaimana manusia, ya, tidak akan bisa bergerak badannya dan yang lainnya kecuali karena adanya roh yang ada di dalam badan. Jantungnya yang masih berdetak. Ya. Anggota badannya yang masih berjalan sempurna. Fakadzalika hadzal kaun wa ma fihi la yataharrak illa bi amrillah subhanahu. Demikian pula alam semesta ini tidak akan mungkin bergerak kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khaliqu kulli syai' wa maliku kulli syai' wa biyadihi amru kulli syai' wa fi qabdatihi kullu syai'. Maka Allah pencipta segala sesuatu. Ya, adakah yang menciptakan selain Allah? Ya, mereka-mereka yang menyembah sapi misalnya Apakah sapi itu yang menciptakan dirinya? Apakah sapi yang menciptakan langit dan bumi? Mereka-mereka yang menciptakan patung, eh, yang menyembah patung. Apakah patung yang menciptakan langit dan bumi? Tidak mungkin secara akal, akhi. Mereka-mereka yang menyembah matahari. Apakah matahari yang menciptakan dirinya? Yang menciptakan ya alam semesta yang sangat luas ini? Ya. Subhanallah, mereka adalah hamba-hamba Allah Mereka diciptakan oleh zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Maka Allah yang menciptakannya. Allah raja segala sesuatu. Di, di tangan Allah lah seg urusan segala sesuatu dan di tangan Allah pula Allah menggenggam segala sesuatu. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله wa ma'rifatihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi dalam kehidupan dunia kata beliau tidak ada kenikmatan yang menyerupai kenikmat, kenikmatan surga di akhirat kecuali nikmat beriman kepada Allah nikmat mengenal nama-nama sifat-sifat dan perbuatan Allah betul bahkan sebagian ulama mengatakan ya iman dan ketaatan lebih aku sukai daripada surga Loh, kenapa? Karena surga itu untuk kita, sedangkan iman dan ketaatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu itu lebih agung, ya. Walaysa lil qulubi sururun wala ladzatun tamatun illa fi mahabbatillahi wa ma'rifatih. Maka hati tidak akan pernah merasakan kebahagiaannya. Hati tidak akan pernah merasakan kegembiraan dan kelezatan yang sempurna Kecuali dengan apa? Dengan mencintai Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sahih ya, akhi. Hati tidak akan pernah merasa bahagia kalau ia tidak pernah mengenal Allah, siapa penciptanya. Lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Walaupun mereka diberikan kekayaan, mereka memiliki fasilitas dunia yang lengkap. Jangan kamu kira mereka hatinya gembira dan bahagia, tidak justru mereka hatinya stres. Mereka sedang mencari ke kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi mereka mencari dengan tanpa ilmu. Mereka mencari ke kebahagiaan dengan syahwat. Ya sementara hatinya ya meronta dan meronta. Mereka mencari hiburan. Mungkin ketika mereka sedang dalam hiburan itu ya terlihat mereka ketawa-ketawa. Tapi setelah selesai dari itu, hatinya kembali meronta. Hatinya fitrahnya kembali menangis. Ya, hatinya tak akan pernah tenang, jiwanya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Itu yang dirasakan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah yang jauh dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Berbeda dengan orang yang mengenal Allah, yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menemukan kebahagiaan yang sejati yang menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. bahwa kebahagiaan tidak ada yang lebih besar dari kebahagiaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari kebahagiaan bermunajat kepada Allah, kebahagiaan berdua-duaan dengan Allah. Ya, kebahagiaan di saat dia menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau lagi wa taqarrub ilaihi bima yuhibbuhu wa yardah kita tidak mungkin merasakan kebahagiaan hati yang sesungguhnya kecuali dengan cara bertakarub kepada Allah ya dengan apa yang Allah cintai dan ridai wala tumkin mahabbatuhu al-mahabbat al-kamilah illa ba'da ma'rifatihi wal i'rad an kulli mahbubin siwah dan kita tidak mungkin mencintai Allah dengan cinta yang sempurna, yang cinta yang sejati kecuali ketentunya dengan mengenal Allah dan berpaling dari semua yang dicintai selain Allah. Iya. Naam. Siapa yang mencintai sesuatu sehingga cinta itu memenuhi ruang-ruang hatinya, ia akan berpaling dari yang lainnya. Orang yang mencintai harta sehingga cinta harta itu memenuhi ruang-ruang hatinya, ia akan berpaling dari cinta Al-Quran, cinta kepada Allah. Walaupun ada setetes cinta kepada Allah tapi ia kalah oleh lautan cinta dunia. Naami ya akhi ahazakumullah wa iyakum. Sehingga akhirnya kepuasan dia di saat ia mendapatkan harta. Sedihnya ia di saat ia kehilangan harta. Bahkan hatinya menjadi stres di saat ia ia telah berkurang hartanya. Akhirnya ia menjadi orang yang tidak akan pernah bahagia selamanya karena dunia tak akan pernah lama bahkan dunia itu fana. Berbeda orang yang hatinya dipenuhi, ruang-ruang hatinya dipenuhi oleh cinta Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Iya. Maka hatinya penuh dengan kedamaian. Ya, walaupun di sana ada setetes cinta dunia. Tapi setetes cinta dunia itu berbaur dengan cinta Allah. Sehingga dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju cinta Allah. Ya, di hatinya ada setetes cinta manusia. Akan tetapi, ya, dengan cinta dia kepada Allah, cinta manusia itu pun menjadi berbau dengan cinta kepada Allah. Ya, ia pun mencintai manusia karena Allah. Ya, ia pun mencintai manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ya cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Kata Rasulullah, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. Maka ya akhi azakumullah wa ayakum, cobalah. Hati kita ini bagaikan bejana. Dengan apa bejana hati kita ini kita isi? Apakah diisi dengan hal-hal yang mengotori hati? Ataukah ya hati kita ini dipenuhi dengan iman dan Islam? Kata beliau, "Wa kullu man ahabba Allah anisa bih, wa man ahabba ghaira Allah udhiba bih." Siapa yang mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, ia akan merasa nikmat berdua-duaan dengan Allah. Dia akan merasakan berbagai macam ketenangan hidup, kebahagiaan, ketenteraman. Tapi siapa yang mencintai selain Allah, dia akan diadab dengan cinta tersebut. Orang yang mencintai harta, ia akan teradab oleh hartanya. Ya di dunia. Orang yang mencintai wanita, ia akan teradab oleh cintanya di dunia ini sebelum di akhirat. Iya. Sehingga ya ketika ia jauh, ia teradab karena kerinduannya. Ketika ia dekat, ia teradab karena takut berpisah dengannya. Ya, tapi ketika seseorang mencintai Allah, maka ketenangan dan ketentraman batin itu akan memenuhi relung-relung hatinya akhi azakumullah wa hajatul qulubi fid dunya ila tauhid wal iman a'zam min hajatil abdan lit ta'ami kebutuhan hati dalam kehidupan dunia ini kepada tauhid dan keimanan itu lebih besar, lebih agung daripada kebutuhan badan kepada makanan dan minuman bahkan tidak bisa ya akhi azakumullah ya diperbandingkan badan kita butuh makan ya tapi kebanyakan makan malah menimbulkan mudarat untuk badan ya terkadang makanan yang enak-enak seringkali malah menimbulkan mudarat ya penyakit-penyakit di badan tapi ya makanan hati berupa tauhid dan iman semakin banyak semakin menyehatkan hati semakin menyehatkan badan juga semakin hati itu bersinar dengan cahaya iman dan Islam dan tauhidullah jalla wa Semakin pikiran pun menjadi lurus. Anggota badan pun kemudian terpelihara. Karena apa? Hatinya terpelihara. Sehingga ya anggota badannya pun juga tidak bergerak kecuali dengan sesuatu yang sifatnya maslahat untuk dirinya. Karena semua perintah Allah maslahat dan semua larangan Allah itu adalah mudarat ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. وكل نقص naqsin kharijin fil amal نقص الإيمان iman القلب qalb. Semua kekurangan yang ada pada perbuatan itu akibat daripada kekurangan iman yang ada di dalam hati. Ya. Orang yang malas-malasan sholat kenapa? Jawabnya pasti karena kekurangan iman dalam hatinya. Orang yang uh, apa namanya ikhwata Islam azakumullah wa ayyakum <clears throat> ya dalam perbuatannya, dalam kehidupannya selalu diwarnai oleh maksiat. Kenapa? Jawabnya karena cahaya ina iman itu telah redup di hatinya, dikotori oleh kegelapan-kegelapan maksiat. لذلك فالذي لا يسلم la yuslim نفسه lillah داخل salah La yastati an لله lillahi kharij Oleh karena itu kata beliau, orang yang tidak mengislamkan dirinya di dalam solat kepada Allah ya menyerahkan dirinya kepada Allah di dalam solat dia tidak akan bisa menyerahkan dirinya kepada Allah di luar solat Naam ya akhal Islam azakumullah orang yang malas untuk berjalan menuju solat dia pun akan malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya wal qalbu idza zada nuruhu yunibu ila Allah hati apabila bertambah cahaya keimanannya, dia akan selalu kembali kepada Allah. Dan itu adalah fitrahnya, akhi. Wa ta'at. Hati di saat di, saat dipenuhi oleh cahaya iman, dia akan cinta ketaatan. Iya. Wa yakrahul ma'asi. Dia tidak akan suka kepada kemaksiatan. Habil imani billah. Wa awamirih fi kulli halin yazdadu nurul qalb dengan keimanan kepada Allah dan ia melaksanakan perintah-perintahnya akan semakin bertambah cahaya di hatinya tersebut semakin bertambah dan semakin bertambah sebaliknya dengan kekafiran dan kemaksiatan semakin bertambah ya ke kegelapan hati itu ya akhi wa yuhibbul ma'asi wa yakrahu at-ta'at maka hati yang telah gelap pasti akan sukanya kemaksiatan bahkan tidak suka kepada ketaatan Makanya orang-orang yang mencibir, orang yang menaati Allah Karena hatinya dipenuhi oleh kegelapan maksiat Orang-orang yang kita lihat ucapannya terlihat kok Sepertinya tidak suka Islam Karena hatinya penuh dengan maksiat dan gelap ya, Oleh kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala Sebab kalaulah hatinya itu dipenuhi dengan Islam dan iman Dipenuhi dengan cahaya ya ketaatan Dia pasti akan mencintai orang-orang yang menaati Allah dia akan mencintai Islam, mencintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhal Islam, a'azakumullahu wa Wadzawku yulidu syauq. Perasaan, ya di saat perasaan kita betul-betul terdekat dengan Allah, pasti akan melahirkan rasa rindu. Ya, orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan rindu kepadanya. Ketika seseorang cintanya kepada Allah sejati, dan betul-betul ya hakiki cintanya dia kepada Allah pasti akan menimbulkan rasa rindu kepada Allah tapi ketika dia tidak pernah merasa rindu kepada Allah bahkan ia selalu ingin lari dari Allah Allah itu menunjukkan ya akhi ya memang tidak ada apa jauh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان والأعمال الصالحة maka siapa yang merasakan manisnya iman, ia akan rindu untuk selalu menyempurnakan keimanannya dan selalu beramal saleh ya akhi. Wa taladzala bi ibadatillah. Ia pun akan merasakan lezat dengan beribadah kepada Allah. Wa dhaharat syu'abul iman fi hayatih. Bahkan akan tampak cabang-cabang keimanan itu dalam kehidupannya. Ya wa ta'allaqat ruhuhu bi hayatil mala'il a'la bahkan rohnya akan selalu bergantung dengan malaul a'la maka Allah pun mencintai dia para malaikat pun akan mencintai dia dan Allah pun akan meletakkan penerimaan di muka, di muka bumi ini karena cintanya Allah kepada dia kenapa? karena hatinya dipenuhi oleh cinta dipenuhi oleh iman dan Islam dipenuhi oleh ya kenikmatan dan keindahan bermunajat dengannya semoga ya akhir Allah memberikan kepada kita kekuatan memperbaiki hati kita. Semoga akhi Allah memberikan kepada kita hidayah kepada hati-hati kita untuk selalu mencintainya, untuk senantiasa berharap kepadanya dan takut kepadanya. Ya, tidak ada yang lebih besar dari kenikmatan mencintai Allah dan mengenal Allah. Wabillahi taufiq. Nah. Nah Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas materi yang Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini Ikhwatul Islam, semoga apa yang telah Ustaz sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan faedah-faedah yang bermanfaat bagi kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan kami berikan kesempatan di sesi kedua ini di 0218236543 atau Anda juga bisa kirimkan di 081317776543 atau di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari LK di Depok yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita untuk dapat mengetahui bahwa apa yang ada di dalam hati kita ini adalah hal yang terbaik yang Allah berikan petunjuk kepada kita dan bukan hanya dorongan hawa nafsu semata. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan Ustaz dalam hidup seperti biasa kita ingin cenderungnya merasa senang saja Padahal rasa senang tersebut belum tentu itu yang terbaik buat kita. Bagaimana cara kita menyikapi hal ini, Ustaz? Silakan. Iya. <clears throat> Dari siapa tadi? LK di Depok. Uh, ini Mas apa Mbak ya? Kalau anak Ustaz. <laughs> iya. Uh, Akhi LK atau Mbak LK ya yang bertanya di Depok untuk mengata untuk menjawab bagaimana kita mengetahui apa yang ada di hati kita tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu saya sebutkan tadi ya dalam pembahasan <clears throat> bahwa makanan hati kita itu ilmu. Dengan ilmu itu ya hati akan bisa melihat mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita berusaha untuk menuntut ilmu apa sih yang Allah inginkan, apa sih yang Allah perintahkan, apa sih yang Allah larang. Ya. Ini sangat penting sekali. Yang kedua, perlu kita ketahui juga, ya, akhi LK atau Mbak LK, <clears throat> bahwa eh, apa namanya syahwat kita selalu condong kepada ya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innan nafsal ammaratun bisu." Sesungguhnya uh, jiwa atau hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Maka kata para ulama, ya kalau kita melihat dalam hati kita sesuatu oleh disukai oleh syahwat kita, itu tanda itu tidak baik. Tapi semakin tidak disukai oleh syahwat kita, itu biasanya tandanya itu baik, kata mereka. Kenapa? Karena syahwat itu selalu menyukai kemaksiatan. Syahwat itu selalu menyukainya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semakin jauh dari syahwat, berarti semakin dekat kepada yang dicintai Allah. Semakin disukai oleh syahwat, semakin tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup memang harus ya apa namanya? Uh, selalu berjihad melawan syahwat dan hawa nafsu ini. Dan itu adalah hakikat jihad. Kata Rasulullah SAW, Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Ya, orang yang berjihad itu hakikatnya adalah orang yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, Barakallahu Fikum Terima kasih atas nasihatnya untuk LK di Depok Dan pertanyaan berikutnya dari Bapak Jelvi di Kabupaten Kerinci, Provinsi, Provinsi Jambi Ustaz Pertanyaannya, apakah benar Ustaz dengan lemahnya ekonomi atau miskin dapat menyebabkan iman manusia atau hati manusia menjadi lemah dalam beribadah kepada Allah. Mohon penjelasannya Ustaz. Ada sebuah hadis yang masyhur di kalangan orang awam. Ya, yaitu kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran bisa menyeret kepada kekafiran. hadis ini palsu. Dianakan kepalsuan oleh para ulama banyak, yang antara Jauzi dan yang lainnya. Benarkah Iya, kemiskinan itu bisa meneret kepada kekafiran. Jawabnya, ya benar apabila hatinya dicintai oleh dunia. Dan bahwasannya dia menganggap <clears throat> ya tanda rahmat Allah itu adalah dunia. Maka orang seperti ini saya yakin semakin susah, semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia menganggap ya bahwa dunia itu segala-galanya bahwasanya balasan dunia itu yang paling besar bagi dirinya. Dan bahwasanya rahmat Allah itu hakikatnya berupa kehidupan dunia. Tidak untuk orang yang meyakini bahwa rahmat Allah itu bukan dunia. Dan bahwasanya dunia itu fana. Dan bahwasanya akhirat segala-galanya. Dan bahwasanya rahmat Allah terkadang ya dengan cara disempitkan rezekinya supaya ia kembali kepada Rabbnya. Maka ini diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا Adapun manusia apabila Allah uji ia dengan kesenangan ya lalu Allah pun muliakan ia dengan kehidupan dunia si hamba ini berkata Rabbku memuliakanku parameter dia adalah bahwa kemuliaan itu dengan dunia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun ketika Allah uji manusia dengan disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Maka ia berkata, Robku telah menghinaku. Dia menganggap kehinaan dan kemuliaan itu dengan dunia. Maka yang seperti ini mungkin akan semakin bertambah ciut keimanannya di saat Allah sempitkan rezekinya. Iya. Kenapa? Karena ia menjadikan dunia sebagai parameter. Karena hatinya dipenuhi oleh cinta dunia. Tapi ketika hati itu dicintai dengan dipenuhi dengan cinta akhirat, ia malah menjauh dari dunia dan menganggap dunia itu sesuatu yang fana. Lihat para sahabat Rasulullah SAW di zaman ketika kefakiran yang sangat luar biasa. Di awal-awal mereka ya di kota Madinah Sampai-sampai Abu Hurairah kelaparan hampir-hampir pingsan. Tapi apakah mereka murtad? Tidak. Apakah mereka semakin lemah keimannya? Tidak. Karena hati mereka dicintai oleh akhirat. Ya, Bapak dipenuhi oleh cinta akhirat. Hatinya ia penuh dengan cinta kepada Allah, iman dan Islam. Mereka menganggap bahwasanya musibah-musibah itu hakikatnya adalah mengukurkan dosa. Maka mereka bersabar dan bersabar. Naam ya akhi azakumullah wa yakum. Bahkan ketika cinta akhirat itu telah memenuhi relung-relung hati seorang manusia, dia akan lebih bergembira dengan akhirat daripada dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, ya bahwasanya Umar bin Khattab kedatangan eh, apa namanya <clears throat> penduduk kota Homs, ya untuk mereka pergi haji atau umroh dan singgah di kota Madinah. Kemudian Umar berkata kepada mereka, Coba sebutkan kepadaku dan tuliskan kepadaku nama-nama mak fakir miskin kalian. Dituliskan oleh mereka yang pertama adalah uh, kalau nggak salah Said bin Amir, ya. Saya lupa namanya. Nah, kemudian Umar bertanya, "Siapa ini?" Kata mereka, eh, "Gubernur kami." Ternyata nomor nomor satu orang fakir miskin itu gubernurnya. Maka Umar berkata, "Gubernur kalian miskin." Benar, kata mereka. Maka Imam Umar pun menangis. Lalu kemudian Umar pun mengirimkan ya sekitar 100 ribu dinar atau ya kurang dari itu dalam sebuah apa namanya ya bungkusan. Dibawalah orang tersebut oleh orang mereka oleh mereka diberikanlah kepada Said bin Amir ini. Ketika ya bingkisan dari Umar tersebut sampai kepada beliau, Dibukanya ternyata isinya dinar. Masya Allah. Apa kata Sa'id bin Amir? Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Subhanallah ya. Mendapatkan dunia bukan ya seperti kita yang mungkin akan apa namanya sangat gembira tertawa. Tapi ia malah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian istrinya bertanya, "Ya, musibah apa yang menimpa?" Kata Said, lebih besar daripada musibah. ya dunia dunya litufsida akhirati. Dunia telah masuk ada, ada dunia yang mau masuk untuk merusak akhiratku ini. Subhanallah akhi azakumullah wa iyakum. Makanya ya kalau ada orang berkata, betulkah kefakiran itu bisa melemahkan keimanan? Kita katakan betul bagi mereka yang mencintai dunia. Bagi mereka yang menyebab yang menganggap bahwa dunia sebagai parameter ya kasih sayang Allah kepada dirinya. Tapi bagi mereka yang mencintai akhirat, bagi mereka yang menganggap parameter kasih sayang Allah itu adalah dengan hidayah dan iman dan ketaatan, ya dengan diberikan kesusahan hidup semakin sabar, semakin dekat kepada Allah dan semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Terima kasih atas nasihatnya untuk saudara Jelvi yang bertanya tadi. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari saudara Iqbal di Padang Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz bagaimana cara melatih hati menjadi bersih? Apakah yang harus kita lakukan? Membersihkan hati dulu baru beramal atau beramal dulu dan sembari kita membersihkan hati Ustaz? Iya. <clears throat> Akhi, tidak mungkin kita pisahkan antara iman dan amal. Iya. Nutrisi hati kata Ibn Qayyim rahimahullah adalah amalan saleh. Di mana amalan saleh itulah yang akan menjaga kekuatan iman di hati. Maka ketika seseorang beramal itu adalah sarana untuk memperkuat imannya. Ya. Maka dari itulah ya ketika kita beriman dan beramal kita terus memperkuat dan memperbaiki hati kita sambil beramal. Dan amal itu ada dua macam amal hati dan amal anggota badan. Amal anggota badan seperti sholat, zakat, puasa, baca Quran, zikir, dan yang lainnya. Amal hati seperti tawakal, ya cinta, benci, berharap, ya khusyuk, kembali kepada Allah, itu amalan hati. Dan keduanya tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena orang yang kuat ya amalan hatinya dia pun akan semakin kuat ketaatannya kepada Allah insya Allah. Ini ketika cintanya kepada Allah semakin kuat, semakin ia pun cinta kepada ketaatan. Semakin kuat pula apa namanya rasa takutnya kepada Allah. Semakin ia pun kuat untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah ini akhi azakumullah wa yakum. Dua perkara ini tidak mungkin dipisahkan satu sama lainnya. Harus terus berjalan secara berbarengan sambil kita menaati Allah sambil kita apa mencek hati kita, memperbaiki hati kita, membersihkan dan memeningkan hati kita. Ya, sambil kita sholat, bahkan sholat itu sendiri memberikan kekuatan hati. Al Imam Al Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya bahwasanya ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga di waktu malam ia ya sholat malam. faidah asbah saraka tapi ketika pagi hari dia mencuri ya Rasulullah. Di waktu malam ia ya sholat malam, sulit dia sholat tahajud. Tapi di waktu pagi dia mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'ahu sholatu, kelak sholatnya akan mencegah dia. Ya, apabila ia memang menjaga sholatnya dengan benar, dengan khusyuk, rukun-rukun dan syaratnya terpenuhi, ia akan memberikan kekuatan di hati sehingga kekuatan iman itulah yang akan menyebabkan ia ya, insya Allah kuat meninggalkan pencurian nah ini akhi azakumullah wa iyakum ya hadis ini menunjukkan bahwa amal dan iman ya itu tidak mungkin dipisahkan harus berbarengan ber, berjalan bersama ya tidak mungkin dipisahkan wallahu a'lam nah Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Berikutnya kami undang Anda yang ingin bertanya melalui telepon, silahkan bisa menghubungi nomor kami secara langsung di 0218236543 dan mohon maaf apabila Anda ingin menghubungi kami dikecilkan volume televisinya atau radionya, sebutkan nama Anda dan alamat Anda. Silahkan. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Abu Raya di perjalanan. Silakan Bapak pertanyaannya. Eh, terima kasih. Eh, pertama adalah bahwa apakah dengan menjaga hati misalnya kita mencoba eh, malam cuma karena memang kita kerja di siang hari sholat malamnya itu setengah empat misalnya bisa lima rakaat atau mungkin tujuh rakaat sesampainya sampai subuh terus langsung sholat subuh apakah boleh itu apa masih dalam waktu-waktu ijabah doa setelah, setelah empat itu gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bekerja dan tentu bekerja di sebuah perusahaan sebetulnya bukan hanya sebatas tujuannya mencari nafkah, tapi juga melaksanakan amanah. Ada dua kewajiban yang terkumpul di situ kewajiban yang pertama Bapak melaksanakan tugas Bapak sebagai seorang suami untuk mencari nafkah dan ini hukumnya wajib. Yang kedua, ya kewajiban yang kedua tugas Bapak sebagai seorang pekerja untuk melaksanakan amanah. Iya, karena al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu di atas syarat-syarat mereka. Karena ia sudah diterima di perusahaan tersebut dan perusahaan memberikan amanah-amanah kepada dia dan amanah itu harus diamban dengan sebaik-baiknya. Dan itu hukumnya wajib. Nah kalau ternyata orang ini sholat tahajud di jam 2 sampai jam 4 misalnya, menyebabkan ia lemah dalam bekerja, maka orang ini tertipu. Kenapa? Karena ya dia lebih mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan sesuatu yang sifatnya wajib. Maka yang lebih bagus adalah dia tetap tahajud namun tidak menyebabkan dia lemah ya dari menjalankan amanah dan mencari nafkah. Kalau ternyata dia harus, dia bisanya bangun jam setengah empat. Akhirnya dia pun hanya bisa sholat tahajud misalnya tujuh rakaat atau sembilan rakaat. Silakan. Namun ia tetap ya kuat dalam ber, apa nama betul-betul melaksanakan amanah dan tidak lemah. Maka itu lebih baik, akhi azakumullah. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW terkadang ya sholat ya tiga rakaat witir saja. Jadi saat tidak memungkinkan untuk sholat sebelas rakaat. Terkadang Rasulullah sholat witir lima rakaat saja. Terkadang Rasulullah SAW sholat witir tujuh rakaat. Terkadang Rasulullah SAW sholat witir sembilan rakaat. Sesuai dengan kemampuan tentunya. ya. Kalau memang kita mampunya hanya setengah empat untuk bangun, kemudian itu kita sholat tahajud, Alhamdulillah. Ya, itu sesuaikan dengan kemampuan daripada kiri kita masing-masing namun yang terpenting adalah jangan sampai melewati malam dengan tanpa sholat kenapa? karena sangat merugi akhi Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya uh, orang yang suka meninggalkan sholat witir kata Imam Ahmad zakara julunsu itu orang tidak baik ya Rasulullah SAW bersabda la ya Abdullah la takun mithla fulan kana yakumu minan lail fatakar fataraka al lail Hai hey Abdullah, kamu jangan seperti si Fulan itu. Ya dia bangun tidur tapi dia tidak sholat malam. Ya dia bangun di waktu malam tapi dia tidak sholat malam. Masya Allah, hal Islam azakumullah wa iyakum. Maka kita pun juga tidak ingin melewati malam itu bagaikan bangkai. Karena itu sifat yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau memang kita mampunya hanya seperti itu untuk sholat witir, hanya lima rakaat atau tujuh rakaat lakukanlah tapi secara kontinu yang terpenting adalah kontinu ya karena kata Aisyah wa kana ahabul a'mali ilaih adwamuha ah, wa in qalla adalah amal yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah yang langgeng walaupun itu sedikit walaupun itu sedikit yang penting langgeng itu lebih baik daripada banyak tapi tidak langgeng Wallahu a'lam nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami undang kembali silahkan di 0218236543. Bagi Anda yang bertanya melalui telepon silakan Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah Dengan Ibu siapa ini? Di Dengan Ibu Fahmi. Silahkan Ibu Fahmi pertanyaan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ibu silahkan. Uh, eh, Ustaz, saya mau minta nasihatnya. Uh, uh, kalau kita sebagai seorang istri bekerja, uh, Halo. Ya, halo, ya, Halo, bekerja. Kemudian kita mengundurkan diri karena uh, apa sesuatu yang tidak maslahat. Kemudian apakah saya termasuk seorang yang tidak bersyukur gitu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Ibu, pada asalnya wanita itu hendaknya tinggal di rumah saja, tidak perlu bekerja. Apalagi kalau punya suami yang sudah bekerja. Cukuplah suami yang mencari nafkah, karena Allah mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah untuk wanita. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى dan hendaklah para wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka. Kalau sudah ada yang mencukupi, sudahlah, ya, kona'ah dengan yang ada. Ya, lebih baik ibu tinggal dan tinggalnya ibu di rumah itu lebih baik untuk memelihara keimanan dan agama ibu. Apalagi ibu ya meninggalkan pekerjaan karena ada sesuatu yang tidak maslahat. Itu lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Iya. Sudahlah keluarnya ibu dari rumah itu sebetulnya memang tidak maslahat. Iya, keluarnya ibu dari rumah untuk bekerja akhirnya meninggalkan tugas ibu sebagai seorang istri rumah tangga, istri sebagai ibu itu sendiri sebetulnya tidak maslahat, Ibu. Iya. Maka ketika di, di kantor misalnya memang ada tidak maslahat untuk agama ibu, ibu tinggalkan. Alhamdulillah. Iya. Itu menunjukkan ibu ingin memelihara kesucian hati ibu. Ingin memelihara keimanan yang ada di hati ibu. Kata Rasulullah SAW, mentaruka lillah, ya syai'an, uh, syai'an lillah, awabahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu ya ibu qanaah saja insyaallah ya ibu tidak dikatakan ibu tidak bersyukur tidak justru hakikat syukur itu adalah mempergunakan semua kenikmatan dalam rangka menaati Allah hakikat syukur itu adalah kita berusaha menjalankan sesuai dengan perintah Allah dan ternyata Allah memerintahkan wanita lebih baik tinggal di rumah maka ketika ibu semakin dekat kepada perintah Allah justru ibu yang bersyukur ya dengan cara meninggalkan pekerjaan tersebut Allah a'lam Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan berikut kami berikan kesempatan kembali. Silahkan menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami buka telepon yang ketiga. Halo. Ya, Assalamualaikum dengan Pak Kahar di Sulawesi Barat. Silakan Bapak pertanyaannya. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya Pak Kampas, punya eh, ibu kandung selalu sakit sudah berapa tahun sudah sepuluh tahun sudah sakit ya. jadi saya mau eh, nasihat oh, iya. eh, amalan apa yang saya bisa lakukan supaya ibu kandung saya itu enggak eh, eh artinya enggak terlalu tersisa dunia pak baik bapak baik bapak ya uh, semoga Allah segera mengangkat penyakit ibu bapak memberikan kesehatan padanya ya dan menjadikan wanita-wanita yang salihat dan ibu-ibu yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bapak adalah yang pertama terus berbakti kepada ibu. Dan ini kesempatan bapak selama ibu masih ada berbaktilah dan berbaktilah agar ibu ibu kita kelak memasukkan kita ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW syaqiya abduna fi riwayatin rahimah anfum ri'in adraka abawahi au ahadahuma falam yudkhilahu jannah celaka seorang hamba yang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun tidak memasukkannya ke dalam surga celaka kata Rasulullah SAW ini kesempatan apalagi bapak punya ibu yang sedang sakit perhatikanlah dan perhatikan yakin Allah pasti akan ganti di dunia dan akhirat. Yakin Allah akan berkahi bapak hidupnya. Karena berbakti kepada orang tua itu dibalas oleh Allah bukannya di akhirat tapi dibalas di dunia juga pak makanya orang-orang yang berbakti kepada Allah lihat hidupnya selalu diberikan oleh Allah ya kenikmatan orang-orang yang diberikan ya berbakti kepada orang tua diberikan keberkahan dalam hidupnya iya berkah hidupnya itu maka bapak ya bersungguh-sungguhlah terus berbakti kepada ibu yang kedua, hiburlah ibu. Yakinkan bahwasanya ya, ibu Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah percepat sanksinya di dunia. Dengan banyaknya musibah berupa sakit, sebetulnya itu tanda Allah cinta kepada kita. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahu Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji dia, Allah akan uji. Ya. Dan hakikat sakit itu eh, untuk menggugurkan dosa-dosa. Kata Rasulullah SAW, "Ma min musibatin tusibul mu'min syauka fama fauqaha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri atau lebih tinggi darinya, kecuali itu akan menjadi kafarat. Ya. Dia akan menggugurkan dosa-dosa dia, Masya Allah. Coba Bapak sampaikan kepada Ibu, hibur hatinya, kuatkan hatinya untuk bersabar dan ridho dengan menerima ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dia. Sambil Bapak menyebarkan diri untuk terus melayani dia, untuk terus berbakti kepada dia. Semoga Allah memberikan kepada Bapak pahala yang besar. Semoga Allah juga memberikan kesembuhan kepada Ibu, ya. Uh, Bapak yang bertanya tadi, wabillahi taufiq. Nah, nah Ustaz, terima kasih atas nasihatnya untuk Bapak yang bertanya tadi. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari saudara kita Iman di Siantar, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menghilangkan pikiran-pikiran yang buruk yang kadang terlintas dan masuk di benak kita, terutama pada waktu kita sendirian, Ustaz? Ini sebetulnya sulit untuk yeah. dihindari oleh setiap manusia. Yeah. Yeah. Setiap manusia pasti akan pernah berpikiran buruk dan itu pasti akan terlintas. Makanya ini di luar terkadang ini perkara yang di luar kemampuan manusia. Dan subhanallah Allah Rabbuna Azza wa Jal kasih sayangnya kepada kita melebihi segala-galanya. Rasul kita yang mulia alaihi salatu bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal ta aw tatakallam." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku yang dibicarakan oleh hatinya. Ya. Selamat tidak diucapkan dan tidak diamalkan. Namun kata Ibnu Qayyim, jangan dilanjutkan, hentikan segera. Di saat ada pikiran buruk, jangan dilanjutkan, jangan dibiarkan ia berubah menjadi niat. Ya, sebab kalau ya pikiran-pikiran itu terus dipikirkan, lama-lama akan berubah jadi niat. Dan niat itu akan berubah menjadi perbuatan. Dan ini bahaya. Ya. Maka dari itu, akhi azakumullah yakum, di saat pikiran buruk itu lewat, segera tepis. Ya. Segera hilangkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat pikiran yang buruk itu lewat, segera hentikan kita sibukkan dengan memikirkan yang lebih bermanfaat, memikirkan kitabullah, memikirkan Al-Qur'an, memikirkan hal-hal yang sifatnya manfaat nah, dalam kehidupan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, jangan sampai pikiran-pikiran buruk itu dilanjutkan. Terkadang ada orang yang melihat sesuatu ya, nah, terkadang jendela hati itu dari mata. Di saat dia melihat sesuatu berubah jadi pikiran. Berpikir dia Berpikir dia berubah jadi niat. Kalau sudah jadi berubah menjadi niat akan berubah jadi perbuatan. Ini bahaya. Maka dari itu ya, ya segera antisipasi, mumpung-mumpung masih berbentuk pikiran, maka segera tepis pikiran itu, sibukkan dengan hal yang lebih bermanfaat. Wabillahi taufik. Nah, nah Ustaz Barakallah fik. Terima kasih atas jawaban untuk Saudara Iman di Siantar. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta yang bertanya Ustaz, mohon pencarannya Ustaz, apakah mohon maaf ajaran tasawuf dengan yang mengajarkan hidup zuhud dan kelihatan mereka husuk dan tenang itu merupakan sesuai sunnah Ustaz mohon jawabannya Ustaz Syukran iya kita sendiri harus memahami tentang hakikat zuhud itu apa zuhud apakah zuhud itu artinya dengan meninggalkan dunia ya betulkah zuhud syaratnya harus meninggalkan dunia Betulkah orang zuhud itu syaratnya hidupnya harus miskin? Betulkah orang zuhud itu pakaiannya harus compang-camping? Tentu, ya, kita harus melihat dan melihat parameter Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah SAW bukan orang miskin, Pak. Ada orang Arab Badui berkata, Aku datang dari orang yang tidak pernah takut miskin, itu Rasulullah SAW. Aku diberikan oleh Rasulullah dua lembah kambing dua lembah kambing, bayangkan. Orang yang punya dua lembah kambing bukan orang miskin, Pak. Ya. Rasulullah SAW menghadiahkan kepada orang ini dua lembah kambing. Ya. Rasulullah SAW namun lebih memilih untuk hidup sederhana. Para sahabat seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya raya. Ya. Tapi apakah mereka orang yang zuhud? Ya, mereka orang yang zuhud. Jadi hakikat zuhud itu apa? Apakah zuhud itu dengan cara meninggalkan dunia? Tidak. Apakah hakikat zuhud itu dengan cara kita hidup miskin? Juga tidak. Ya. Akan tetapi zuhud itu kata Al Hasan Al Basri, an yakuna mimma fiyadillah awthaq indak. Itu kita lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang kepada, yang berada di sisi manusia. Dan ketika kita lebih berharap pahala di saat di sini ditimpa musibah ya daripada ketika kita tidak ditimpa musibah. Hakikat zuhud itu meletakkan dunia di tangan bukan di hati. Maka orang yang punya dunia tapi ia tidak letakkan dunia itu di, di hatinya. Tapi ia letakkan di tangannya, ia gunakan untuk kemaslahatan agama Allah. Ya orang yang zuhud. Siapa yang tidak kenal dan tidak pernah mendengar Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam? Nabi Sulaiman dengan kekayaannya yang luar biasa, kerajaannya, yang tidak pernah ada seorang raja pun yang mempunyai kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman orang yang tidak zuhud? Zuhud. Ya, walaupun dunia ia miliki, tapi dunia tidak sampai, tidak masuk ke hatinya. Ya. Maka orang zuhud itu menjadikan dunia bagikan ludah. Kita butuh ludah, butuh. Tapi ketika kita mengeluarkan ludah, apakah kita sayang? Tentu tidak. Ketika kita mengeluarkan ludah, apakah kita akan selalu mengingat ludah kita ketinggalan? Tentu tidak. Demikian pula ya orang yang zuhud. Dia butuh dunia, butuh. Dia memerlukan kehidupan dunia, tapi dunia tidak disimpan di hatinya. Maka itulah hakikat zuhud ya akhi. Maka dari itu ya zuhud tidak mengharuskan kita meninggalkan dunia. Tidak. Zuhud tidak mengharuskan kita harus hidup miskin, tidak. Tapi kita zuhud hakikatnya adalah yang meletakkan dunia di tangan bukan di hati. Kemudian kita berusaha untuk bagaimana caranya menjadikan dunia ini sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Sebagai wasilah untuk menuju kehidupan yang lebih baik itu berupa surga. Nah, dari itulah ya, kalau kita melihat ada orang yang Masya Allah hidupnya sederhana, ya, dia pun terlihat bertakwa kepada Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan di orang yang zuhud, yang ia hak, yang dia faham tentang hakikat kehidupan dunia. Kalau kita melihat ada orang yang masya Allah, ya, <clears throat> dia apa namanya kaya raya, tapi dia betul-betul dermawan. Ya, ketaatan dia lah, masya Allah, alhamdulillah. Dermawan dan infaknya dia pun alhamdulillah. Kita katakan masya Allah, dia orang yang zuhud juga. Walaupun dia punya kekayaan, tapi ternyata ia begitu dermawan untuk berinfak. Ternyata ia sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, abdun razaqallahu malan wa ilma. Orang yang Allah berikan rezeki dua, ilmu dan harta. Ya, fahuwa yattaqi billah. Maka ia pun bertakwa kepada Allah dengannya. Wa yasilu rahimah, dia pun menyambung silaturahimnya wa ya'lamu fi haqqa dan ia pun mengetahui hak yang ada padanya fahuwa bi manazil maka ini orang yang paling tinggi derajatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akhi ya Anda punya harta punya alhamdulillah apakah berarti tidak bisa zuhud bisa Iya. Anda tidak punya harta? Punya. Tidak punya, Alhamdulillah. Apakah berarti tidak bisa zuhud? Bisa. Zuhud bisa dilakukan oleh siapapun. Baik orang miskin maupun orang kaya. Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz Barakallahu Fik. Dan pertanyaan berikut masih dari pesan singkat dari Abu Lukman di Kediri yang bertanya. Ustaz, apakah boleh nikmat yang kita peroleh kita beritahu kepada orang lain sebagai bentuk hati kita ini bersyukur pada Allah? Iya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Duha, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ya, ketika kita menceritakan nikmat kepada teman kita karena ingin mengamalkan ayat tersebut baik, baik dan bagus, tapi ingat ya hendaknya kita tidak bercerita kepada kepada setiap orang tidak. Karena tidak setiap orang menyukai itu. Tidak setiap orang mencintai kita. Ada orang-orang yang dengki kepada kita. Ketika kita ceritakan kenikmatan, dia malah sinis dan menuduh kita riak menuduh kita sombong, menuduh kita ya macam-macam. Ya. Maka yang lebih baik kita tidak ceritakan kecuali kepada orang-orang yang mencintai kita saja. Ya, yang bisa mendoakan kita, yang soleh, yang tahu. Ya, karena terkadang di masyarakat kita ini kalau ada orang yang menceritakan tentang dia alhamdulillah diberikan nikmat, sini setia dan berkata, "Lah, kamu itu baru segitu aja udah sombong." Udah cerita-cerita. Padahal mungkin niat dia tujuannya adalah untuk mengamalkan ayat tadi. Iya. Tapi ada juga orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Ketika ada orang yang menceritakan kenikmatan, alhamdulillah, ya saya ya bisa beli mobil. Temannya berkata, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan memberkahi ya mobil kamu itu. Selamat ya. Ya jangan lupa itu mobil digunakan untuk ketaatan. Ya, masya Allah. Ini teman-teman yang saleh di saat kita senang, mereka ikut senang. Di saat kita sedih, mereka ikut bersedih. Ya, sedangkan teman-teman yang dengki, di saat kita senang, mereka sedih. Di saat kita sedih, mereka senang. Mereka tertawa dan mentertawakan kita. Nauzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, Barakallahu Fikum Dan pertanyaan berikutnya masih ada pesan singkat dari Bapak Mubarak di Polewali Mandar Ustaz yang bertanya Ustaz, bagaimana cara merubah sifat atau pikiran ibu yang saat ini sering tertekan dengan perbuatan-perbuatan dosa di masa lalunya dan dia sering menganggap dia yang paling banyak dosanya Ustaz. Bagaimana menasihati iya. Mengingat dosa perkara yang baik apabila menimbulkan ketawaduan dan penyesalan lalu kembali kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam menaatinya. Tapi kalau ternyata hanya sebatas mengingat-ingat menimbulkan akhirnya stres, hati tertekan, bahkan naudzubillah malah kunut min rahmatillah, artinya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya godaan syaitan. Maka beritahu ke ibu-ibu, mengingat dosa-dosa yang lalu itu bagus, Ibu. Kalau itu semua menimbulkan ketaatan. Ya, kita meringat memang semua manusia pasti pernah berbuat dosa, Ibu. Yang terpenting adalah kita bagaimana cara memperbaiki diri dengan cara menaati. Kata Allah, kata Rasulullah SAW apa? Wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Kalau dahulu kita banyak berbuat dosa, sekarang kita banyak-banyak berbuat kebaikan, Ibu. Ya, kita balas perbuatan buruk dengan perbuatan baik karena itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Naam. Ya, mengingat dosa itu manfaatnya banyak memang. Menjadikan kita menjadi tawadu. Jadi saat kita melihat ada orang yang lebih rendah ibadahnya dari kita, lalu kita ingat, ah saya dulu pernah berbuat dosa, mungkin dia lebih sedikit dosanya dari saya. Jadi tawadu. Sehingga tidak tidak tidak kita tidak pernah merasa dirinya lebih daripada orang lain. Di saat kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, kita ingat, saya mungkin berbuat maksiat lebih besar dari dia. Ya, kita pun menangis dan takut kepada Allah. Kita pun akhirnya tidak merasa diri kita merasa lebih baik dari dia. Nah, ini penting sekali ditumbuhkan jiwa hal seperti ini untuk merasa tidak lebih baik daripada orang lain karena itu hakikat ketawaduan. Di antaranya adalah dengan cara mengingat kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Iya. Mengingat dosa menyebabkan kita taubat kepada Allah. Segera memperbaharui lagi taubat kita. Ya, menjaga terus taubat kita. Jangan sampai kembali kepada dosa tersebut yang dahulu. Itu penting. Ya, mengingat dosa memang itu banyak manfaat-manfaatnya. Tapi kalau ternyata mengingat dosa malah menimbulkan stres, malah menimbulkan putus asa dari rahmat Allah, ini hakikatnya adalah godaan syaitan yang harus segera dihilangkan. Wabillahi taufik. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya untuk Bapak yang bertanya di Poliwanda, Poliwali tadi. Dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk telepon yang berikutnya di 0218236543. Silahkan bagi Anda ingin bertanya langsung bersama kami. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak siapa di mana? ah, Bapak di Pontianak mohon maaf dikecilkan dulu eh, volume televisinya sudah Bapak? Ya silahkan Bapak tanya berkaitan dengan menciptakan kenikmatan tadi ada seorang teman itu punya anak pama tiga empat orang ini. hmm. dia menciptakan anaknya karena semuanya di pondok mulai kecil dengan tujuan supaya orang yang diajak ngomong tadi tertarik dengan apa mendapatkan anaknya di, di Jawa itu, Jadi gimana tadi itu apa termasuk maksudnya apa? apa? Gini, ada punya anak, orang punya anak, tiga -hmm. tiga empat orang, hey. ditanya dengan teman temannya kemana anak-anak bapak nak biar ceritakan anak-anak saya semua di pondok gitu. -hmm. Nah, dengan ada cerita ini supaya teman -hmm. tadi tertarik anaknya di sekolah mengikuti supaya mengikuti gitu iya. itu bapak termasuk Ria atau tidak takabur dan Ria iya. atau iya. tidak baik bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menceritakan kebaikan untuk maslahat yang lebih besar bagus iya karena itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia Salman Al Farisi menceritakan tentang perjalanan hidup beliau mencari hidayah sampai akhirnya beliau mendapat hidayah dalam cerita yang sangat panjang sekali. Iya. Kenapa Salman menceritakan itu untuk diambil pelajaran-pelajarannya? Ini dia Kaab bin Malik menceritakan tentang kisah dia dahulu yang tidak ikut perang. Iya. Kemudian Allah pun berikan taubat kepadanya. Kenapa beliau ceritakan itu untuk diambil pelajaran-pelajarannya? mulia Rasulullah SAW bahkan Al-Quran menceritakan para nabi ya, tentang dakwah mereka tentang kesabaran mereka untuk apa? untuk jadikan pelajaran ini dia Rasulullah SAW yang berkata kepada ya, tiga orang yang ingin beribadah tapi tidak sesuai dengan syariatnya boleh bersabda ana alamukum billah wa atqakum lah aku ini lebih tahu dari kalian kepada Allah dan aku lebih tahu dan lebih takut kepada Allah daripada kalian tapi aku tidak berpuasa tidak tidak berpuasa setiap hari aku pun juga tidak sholat malam semalam suntuk aku pun menikah kata Rasulullah SAW tapi Rasulullah mengatakan aku lebih takwa dari kalian aku lebih takut kepada Allah dari kalian sebagai pelajaran buat kalian bahwa kalian tuh hendaknya mengikuti syariat ke syariat Rasulullah SAW maka menceritakan kebaikan untuk supaya diikuti tidak apa-apa tapi dengan syarat hati kita tetap bisa dijaga untuk tidak takabur, tidak ujub, tidak sombong. Iya. Kalau kita bisa menjaga hati kita, alhamdulillah. Allah a'lam. Nah. Barakallahu fiik Uh, eh, berikutnya kami berikan kesempatan kembali silakan di 0218236543. Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya yang tidak asing. Iya, langganan kita iya, di, Ustaz Pak Jakarta Pak. Iya, silakan Pak Rashid. Ah, begini Pak Ustaz, mm -hmm. tadi terkait dengan materi <clears throat> ketika kita sholat kita tidak mungkin usuk ketika kita tidak mengenal Allah gitu kan. Nah pertanyaan saya begini Pak Ustaz <clears throat> Apakah bisa dikatakan ketika orang itu mengaku husu Katanya dia Eh, sholatnya di rumah dibandingkan dia sholat di masjid katanya dia lebih husu. Nah waktu itu Ustadz di media juga ini menjawab tidak mungkin katanya itu hanya pengaruh setan karena bertentangan dengan sunnah Nabi kan kita harus sholatnya di masjid gitu Pak Ustadz. Nah sejalan dengan ini apakah ketika orang sholatnya tidak tidak sesuai sholat Rasul misalnya saya sering melihat jamaah itu kan uh, tidak sesuai lah gitu. Apakah bisa dikatakan ah nggak mungkin nusuk dia gitu <laughs> atau bagaimana Pak Ustaz? Ah, pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tentu kita mau bertanya dulu kenapa dia tidak bisa khusyuk di masjid. Iya. Mm -hmm. yeah. Kalau dia tidak khusyuknya karena berjamaahnya, betul itu dari syaitan. Mm -hmm. Karena syaitan ingin dia tidak mendapatkan pahala yang lebih besar. Tapi karena ketidakkhusyuannya karena banyak anak-anak, ya, kadang gitu. anak-anak lari sana sini, menjerit sana sini. Bisa jadi akhirnya dia tidak bisa khusyuk. Maka yang seperti ini sebabnya harus dihilangkan. Jangan sampai gara-gara anak-anak akhirnya dia lebih memilih sholat di rumah daripada di masjid. Harus dipikirkan. Maka yang harus kita ketahui bahwa pertama, Syaitan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya kita bisa dipalingkan dari yang lebih utama dan disibukkan dengan yang tidak utama. Lima bin Uqai mengatakan ini termasuk salah satu pintu syaitan dan termasuk salah satu langkah syaitan untuk menggoda seorang hamba. Sehingga akhirnya ya ia terluput dari kebaikan yang banyak. Ketika ada orang berkata, saya lebih khusyuk di rumah daripada di masjid kita katakan kenapa? Sebabnya karena di masjid banyak anak-anak. Oh, pantesan. Iya. Tapi kalau dia katakan nggak tahu, pokoknya saya di masjid nggak bisa khusyuk. Kita katakan masya Allah. Iya. Kamu tidak ingin menjadi orang-orang yang mencintai masjid? Bukan kalau berfirman inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama masallah wa ata zakah wa lam yakhsha Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah, kata Allah. Kamu tidak ingin masuk dalam hadis? Kata Rasulullah sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arasnya di antara siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Selalu rindu ingin pergi ke masjid. Kau tidak ingin mendapatkan setiap langkah kaki kakimu ke masjid menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Kamu tidak ingin mendapatkan doanya malaikat. Kata Rasulullah apabila seseorang berada di dalam masjid, malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, sayangi dia. Ya Allah, berikan taubat kepada dia." Subhanallah. Berapa banyak kebaikan yang ada di masjid, akhi. Usahakanlah untuk khusyuk di masjid. Saya tidak bisa, tidak mungkin. Harus bisa insya Allah. Ya, insya Allah bisa. Asal kita yakin kita bisa. Adapun kemudian kita tetap berpaling dari masjid dan tetap ingin sholat di rumah, maka saya merasa orang ini terkena tipu dari syaitan. Sehingga ia pun meninggalkan sesuatu yang lebih utama, dan disibukkan dengan sesuatu yang tidak lebih utama. ya Pahala yang begitu besar sholat di masjid dia tinggalkan dan ternyata dia mendapatkan pahala yang lebih sedikit di rumahnya. Dengan dasar katanya itu lebih khusyuk. Kita katakan maaf. Walaupun Anda mungkin lebih khusyuk, saya khawatir Anda akan dijadikan jauh dari masjid Allah. Dan Anda tidak termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Dan Anda tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di masjid ada naungan-naungan Allah di hari kiamat di antaranya orang-orang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid maka dari itu ya akhi ya ah, berusahalah kita khusyuk dalam di dalam sunnah berusahalah kita khusyuk dalam melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berusahalah dalam beribadah mencari yang lebih utama dan yang lebih utama yang lebih besar pahalanya Allahu a'lam semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari kelemahan ilmu saya. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.